نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Pada malam ini InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari tentang sukun pada huruf qalqalah huruf qalqalah berjumlah lima terkumpul dalam kalimat apa? Qutbu jad Qutbu jadin <clears throat> Qaf, Ta, Ba, Jim, dan Dal Huruf qalqalah termasuk dalam bagian huruf-huruf syiddah Huruf syiddah yang berjumlah 8 sebagiannya adalah huruf qalqalah ini. Nah, dan qalqalah akan muncul ketika huruf yang lima ini disukun. Nah, <clears throat> kita ingat kembali makna qalqalah. Ya, qalqalah itu berasal dari <clears throat> uh, ungkapan qalatil qidru qalatil qidru ya al qidru maknanya apa apa panci ya? panci atau enam semacam itu ya yakni apa bergoncang ini ungkapan yang menunjukkan bahwasanya panci itu <clears throat> dalam keadaan berisi air dan mendidih maka dia akan bergerak namun tidak berpindah dari atas tungku tidak namun hanya berkoncang di tempatnya itu makna kolkolah ya. jadi kolkolah itu adalah keadaan antara diam dan berpindah ya. jadi antara sukun dan antara harokah dia bukan sukun seperti sukun huruf-huruf yang lainnya dan juga bukan bukan harokah. Namun kondisi ini adalah kondisi antara sukun dan harokah. Nah, <clears throat> Toib. Di sini ada beberapa kalimat, ada sejumlah kalimat. Mari kita baca untuk <clears throat> melatih pe pengucapan atau penerapan kol-kolah dalam enam pada huruf-huruf yang yang lima ini. Nah. Taib. Taqwan yatwi khubran tajri adwan nah. kalau di apa namanya yakni diungkapkan dengan dengan huruf Latin maka adalah huruf e, ya, huruf e. Ya. Nah kan ba khube ya, khube ron jim taj ri dal ad wan kalau fathah ja ya kan kalau sukun apa j taj Taib ba kalau fathah apa ba kalau disukun qalqalah maka seperti itu bunyinya khudh. Nah. Untuk huruf qaf dan ta ya, juga sama akan tapi huruf qaf dan ta tidak kita lupakan sifat tafkhim atau sifat tebal padanya. Jaqo. Ya, jaqo. Ya, bukan hanya e saja namun juga ada sifat isti'la. Jaqo, jaqo wan, ya, yatawi. Nah, Baik. Nah, di antara kesalahan yang biasa terjadi dalam e, eh, kol-kolah adalah idkhal al-hamzah, idkhalul hamzah, memasukkan huruf hamzah. Contoh yang keliru ya, misalkan khubran, khubran. Ini jadi ada hamzah khub khubran ya. tajri adwan ini keliru telah memasukkan ya semacam hamzah ya. maka yang betul khub be khubran ya mudah-mudahan bisa dibedakan ya antara yang sahih khubran ya dengan yang salah khubran ya tajri itu yang sahihah tajri ya khata adwan baik nah contoh yang lain aqwamu kita baca ke bawah athaharu ya. beri sifat tafkhim isti'la athaharu abrasa أجدر ya adbar. Baik. Coba diulangi, aqwamu. Ahsantum. Berikutnya. Yuqridu. Yuqridu. Bu. Nah. Yaqba'u. Bisa dipahami ya? ya tinggal banyak praktek saja insyaallah. Baik. Kemudian pembagian qalqalah. Para ulama membagi membagi qalqalah menjadi dua, qalqalah sughra dan kubra. Yang tadi kita baca adalah contoh qalqalah sughra, ya, qalqalah sughra. Nah, yaitu qalqalah yang terjadi pada tengah-tengah bacaan ya. tengah-tengah bacaan ya. Baik. yang kedua namanya qalqalah kubra qalqalah kubra nah, yaitu qalqalah yang terjadi di akhir bacaan ya, ketika wakaf kemudian wakaf pada huruf yang bersifat qalqalah maka kolkolah yang terjadi ketika wakaf itulah dinamakan kolkolah kubro. Al-Qalah Kubra terjadi di mana? Di akhir bacaan. Ini yakni apa? Ketika waqaf. Baik. <clears throat> Ada sebagian yang mengartikan qalqalah Kubro adalah qalqalah pada huruf yang huruf qalqalah di akhir bacaan yang mana pada asalnya huruf tersebut bukan sukun. Ya, misalkan apa? Wa ma kasaba tubuhnya sukun atau tidak? Fathah. Kemudian kalau wakaf baru disukun. Nah, sukun yang tidak asli ini itulah yang dinamakan dengan qalqalah kubro ya wa ma kasab ya. Taib. Qul huwallahu ahadun. Berharokat. Kalau wakaf jadinya sukun. Qul huwallahu ahad sukunya tidak asli. Ya. Maka kolkolanya dinamakan dinamakan qalqalah kubro. Nah, kalau lam yalid wa lam yulad. Qalqalah apa ini? Yulad. Sukro atau kubro? Lam yalid wa lam yulad. Kalimat yulad jenis kolkolanya sukro atau kubro menurut pendapat yang kedua ini. Sukro karena apa? karena sudah sukun. Pada asalnya sudah sukun. Ya. Jadi dikatakan kubro karena langkahnya itu ada dua langkah. Yang pertama mengubah harokat menjadi sukun, kemudian mengkolkolah. Setelah disukun baru muncul kolkolah. Sebagaimana ada idgham kabir, ada idgham sogir. Ya. Idgham sogir adalah idgham <clears throat> yang satu langkah, idgham kabir, idgham dua langkah. Insyaallah nanti ada pembahasan khusus insyaallah. Al-muhim <clears throat> Sebenarnya tidak ada perbedaan antara kubro dan sugro. Ya, tidak ada perbedaan antara sugro dan kubro, hanya perbedaan dari sisi pembagian saja. Namun dalam praktek la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara sugro dan kubro. <clears throat> Baik. Ya, ini ada contoh-contoh misalkan hb, hb, sube ude qad haj tuj ذوق suq suq qata ya sama suaranya tidak ada <clears throat> perbedaan tidak kemudian yang kubro kemudian ada hamzahnya hab yang sub tidak ya sama saja seperti qalqalah sughra lam yatub lam yalid أن أخرج, لم يخلق, لم, تحط نعم فلا تذهب, ya, huruf dal termasuk kolkolah tidak? Jangan dikolkolah. Tadh. Fala tadhhab. Nah, bukan tadh. Tadh biar nempel saja. فلا تذهب أحسن فلا تقعد Berapa kalau kalah? Dua huruf Qaf dan Dal Walam tarqub Tarqub Roknya bukan Halqalah Namun ada takrir ya takrir Wala yarhaqu Ini contoh qalqalah yang betul-betul kubra karena qaf ini asalnya apa? Dhammah wala yarhaqu. Ya, kalau disukun baru nah kalau diwakaf jadi sukun. Wala yarhaqu. Baik. Yang terakhir gimana itu? Ya, wala tushqitu. Shin ya, tush tushtito نعم nah, ya. Baik. Catatan kol-kolah pada huruf qaf dan tok bersifat tebal, bersifat tebal. Baik. Tadi kita sampaikan bahwasanya di antara kesalahan apa? Dalam kol-kolah adalah memberi hamzah ya. Yang kedua memanjangkan kol-kolah. Contohnya apa? lam yalid wa lam yulad. Ini juga keliru. Jangan panjang. Cukup yulad. Ya. Juga tidak dipotong dengan idkhal al hamzah. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Taib. Insyaallah bisa dipahami. <clears throat> Kita beralih kepada sukun pada huruf yang terakhir yaitu huruf dhad, huruf dhad. Nah, huruf dhad memiliki sifat apa saja? Yang pertama hamas atau jahar. Nah, jahar. Yang kedua rokhawah atau syiddah. Ayo rokhawah. Rakhawah ya. Kemudian apa? Isti'la, itbaq, kemudian istitalah. Baik. Istitolah bermakna Mana istitolah adalah apa? Terdorongnya lidah ke depan sedikit setelah menempel pada geraham. Ya. Setelah bagian samping atau tepi kiri dan kanan, kiri atau kanan menempel geraham. Ya, terdorong ke depan sehingga bagian depan tepi depan menempel ke gusi. L L L Coba kita praktekan al al nah, bibir tidak ikut bergerak al nah, bibir jangan mengikuti gerakan lidah al al nah juga tidak mengikuti dari belakang al tidak cukup lidah langsung ditempelkan al ya Kemudian juga ini tidak tidak menggembung. Elb, elb. Jadi tidak ada angin yang mendorong ini ya dinding apa? Mulut. Elb mendorong lidah supaya bergerak ke depan. Elb. Baik. Baik. <clears throat> Jadi suaranya tidak kemudian putus karena huruf dhad bersifat is bersifat apa? rokhawah. Jadi terdorong ke depan gerakannya itu namanya istitolah ya. Nah, bergeraknya itu bukan hanya bergerak tanpa suara ya, karena suara juga harus tetap berjalan karena dia bersifat apa? rokhawah. Elm bukan hanya elm elm Al kalau ini baru istilahnya muncul al al namun yang dituntut adalah istitolah dan juga sifat yang lainnya rokhawah al al ya kemudian juga sifat istilah tebal nah baik talha ta tal توحى ها هوما fa tipis ya fadlan fadlan ya yadriba yu Yung Nah ini kembali yum yum nil yu maju nah, kemudian maju lagi lidahnya kan nempel terus maju lagi yumlil <laughs> nah coba diulangi tamha panjang tamha lanjutkan. Jangan panjang. Helman. Baik, terus. Nah. nah jangan mantul. Yaum riba. Lanjut. Yulil. Baik. Berikutnya. Rabbana فرضنا أفرتم afa ya a tipis fa juga tipis afal masuk buat afal afaltum yahilna pendek yahilna faqaba Faqabantu, Q, faqo tebalkan huruf qaf FAQabantu, nah diulang lagi coba rabbana Nah. Berikutnya. Yadhakuna. Ya. Yad. Yadhakuna. Sekali lagi bibir bertahan jangan depan jangan ke depan ya yau yau hakuna تضحكون أضللنا Coba diulangi Yadhakuna Bisa? <laughs> Bisa ya? <laughs> yaw kemudian do ini du yagdu nun nun dot ketemu dot ya berarti tapi ya ada dalam Al-Qur'an ya yaghdunna yaghdunna Taib. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya, namun ini mudah-mudahan bisa diulang-ulang ya, supaya tidak terbiasa. Taib. Dengan demikian selesailah eh, praktek mensukun huruf Arabiyah dari huruf mad, kemudian huruf lin, kemudian huruf rokhawah istifal isti'la huruf e, tawassut kemudian huruf syiddah ada kaf dan ta hamzah kemudian qaf ta ba jim dan dal kemudian yang terakhir huruf dhad nah yang tadi kita pelajari adalah sukun yang dinamakan dengan sukun khafif sukun apa sukun khafif sehingga ditandai dengan tanda kepala huruf kha ya, ya menandai ada apa ada, apa namanya Sukunnya adalah sukun yang ringan. Ya. Ada jenis sukun yang lainnya yang dinamakan dengan sukun apa? Sukun syadid atau dengan istilah yang lain tasdid atau syaddah. Ya. Itu juga jenis sukun. Ya. Taib. Nah, ini yang akan kita pelajari berikutnya jenis sukun yang kedua yaitu tasdid. Ditandai dengan apa? Dengan kepala huruf shin. Ya, menunjukkan sukun ini sukun jenis sukun yang syadid yang lebih berat. Naam. atau thaqil. Nah. Hakikat dari tasydid adalah apa? Adalah huruf yang bertasydid adalah dua huruf sebenarnya. Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat dan huruf yang pertama yang disukun tadi diidghamkan ke dalam huruf yang kedua ya itulah hakikat dari huruf yang musyaddadah huruf yang musyaddad yang ditasydid adalah huruf yang disukun dua huruf yang disukun yang satunya yang apa yang disukun yang berikutnya berharokat kemudian dimasukkanlah yang pertama kepada huruf yang berikutnya contohnya cabba hurufnya berapa itu yang tertulis dua ta dan ba ba-nya musyaddadah ya pada asalnya ini adalah dua ba ba yang pertama sukun yang kedua berharokat. Ya, jadi asalnya apa? ba, Tabba, ba, nah, ba. Namun bukan hanya itu saja definisinya diidghamkan. Sehingga bak yang pertama tidak ada kol-kolah lagi karena sudah masuk ke bak berikutnya. Tabba. Ya, jadi asalnya tabba maka kemudian diidghamkan. Tabba. Batha nah, ya. Adda Asalnya apa adda Adda ya, Adda Najja Apa asalnya Najja ya. Kemudian shatta, Apa asalnya Apa syatata bukan syat ta ya. namun tak yang pertama hamasnya hilang ta nah baik kalla coba diulangi tabba pendek tabba Taib. Allah ibarik fikum. Baris kedua. Ya hubbu. Ya massu. Ta'uzzu. Ya addu. Ya muddu. Tabarru. Nah. Sekarang perhatikanlah kalimat ja'uzzu ya ja'uzzu huruf z yang bertasyid pada asalnya apa dua z, z yang pertama sukun ya. sekarang kita baca dengan e, untuk sementara z yang kedua kita tidak membacanya terlebih dahulu Ca'uz saja Ca'uz coba mulutnya bagaimana? Kembali tidak? Kembali ya. Ta'uz. Ta'uz. Ta'uz. Nah, setelah itu baru za kedua. Maju lagi. Ta'uzzu. Ta'uzzu. Ya, jadi tidak tidak bertahan di depan ta'uzzu tapi kembali terlebih dahulu. Ta'uzzu. Ya, karena pada za yang pertama haknya adalah hak hak apa? Hak disukun. Ta'uzzu. uzu, demikian. Nanti demikian pula kalimat yang pertama, ya yahuddu. ya Nah. Baik. Demikian pula kalimat ya muddu juga sama, ya muddu. Coba perhatikan, ya muddu. Ayo. Paham ya? Sebaliknya, kalimat ya masu. Ya. Kalimat ya masu. Ya. Kapan kita memajukan bibir? Pada sin yang pertama atau sin yang kedua? Ayo. Jadi jangan buru-buru mempemahkan bibir. Jadi bukan ya masu belum ya masu. Tamam? Ya, ya masu. Ya. Kemudian ya abdu juga sama. Ya abdu. Ya. Tabarru bagaimana tabarru? Tabarru. Ya, jadi tidak mendahului apa yang belum menjadi haknya. Jabar. Roh yang pertama masih sukun. Jabar. Insyaallah bisa dipahami. Ini yang yang memang dituntut dalam itmamul harokat ya dalam itmamul harokat penyempurnaan harokat. Nah. Baik. Kita ambil contoh yang paling bawah. ada setiap kalimat ada dua tasdid, ada dua huruf yang musyaddad. Ya, Yang paling bawah. Ulangi, muddathiru. Yassa'adu. Musaddiqina. Musaddiqina. Yassadda'una. يذكرون طيب kan طيب diulang mudaffiru Allah fikum. Di bawah ada keterangan <clears throat> yang sudah lewat tadi tentang bot ya bot hati eh, hati-hati dari unah. nah kadang suara mengalir ke khoisum ke rongga hidung taum taum jangan sampai ada unah. kemudian juga tanpa nafas ya jangan ada nafas baik nafasnya keluar taum taum atau nafasnya mendorong ini eh, dinding samping taum ya. Nah, ini tasdid ya. Tasdid. Kemudian pada halaman berikutnya di sini ada eh, pasal khusus tentang tasdid pada huruf ra. Tasdid pada huruf ra dan tasdid pada huruf nun serta mim ya. Kita tahu bahwasanya huruf ra punya sifat takrir Para ulama menyebutkan bahwasanya roh punya sifat takrir supaya kita berhati-hati jangan berlebih-lebihan dalam memunculkan sifat getaran ini. Ya. Terlebih ketika roh disukun atau ditasdid, ya, maka akan sangat berpotensi untuk terjadinya pengulangan takrir korro ya, yang seperti itu tidak diharapkan. Nah, e, caranya supaya tidak apa, tidak muncul takrir yang berlebihan adalah dengan membuat cekungan ya pada lidah ya, dan membuat celah pada ujung lidah supaya e, dialiri oleh suara ya terjadi inhiraf suara menyempit kemudian e, keluar melewati celah yang terbentuk di depan r r ar nah qarra Ya, saya getarannya di awal saja. Qarra. Ya. Baik, yaqirru. Harus ada getaran ya, tapi tidak berlebihan. Tidak hilang sama sekali qadha ya, yaqidhu ya, tidak hilang sama sekali. Tapi juga tidak berlebihan. Qarra yaqirru farra yafirru marra yamurru tayyib coba diulangi qarra yaqirru farra yafirru marra yamurru qurrata surra'an marratin arrafa arrada ورك كرتين مرتين يفرون يمرون وصرفنا wa asirru. Nah, baris yang terakhir, yang ketiga coba antum ulangi كرتين Baik, itulah huruf ra. Intinya hati-hati dari takrir yang berlebihan. Kemudian yang terakhir di sini dipisahkan pula ada bab khusus tasydid pada huruf nun dan mim. Ya, di mana huruf nun dan mim ketika ditasydid maka ada zaman yang lebih panjang daripada haram daripada zaman pada e, tasydid huruf-huruf yang selain keduanya. Nah, di mana gunnah yang ada pada nun dan mim yang bertasyid dinamakan gunnah akmal, ya, gunnah yang paling sempurna. Ya, ukurannya anna segitu anna ya, sebagian mau ibarahkan mengungkapkan dengan ukuran dua harokat namun eh, kurang tepat ya, kurang tepat al muhim al hasil nun yang bertasydid ukuran ukurannya panjang anna inna kunna Baik, tiga dulu diulangi. Anna. Sekarang mim. Thamma. Hamma. Amma. Baik, ulangi. Thamma. Nah, sekarang bawahnya. Ingat ada alif setelahnya anna lanjutkan ini tanwin woman lanjut satu lagi annana lanjut Perhatikan bedanya ya dan nun ya. Ya musyaddadah, nun juga musyaddadah. Namun huruf ya dan nun di sini zamannya berbeda. Antara ya dan nun kalau ya sebentar saja zay zayya zayya. Tapi begitu masuk nun zayyanna zayyanna. Ya, paham ya. Taib, coba yang paling bawah dibaca. Lanaqulanna La'akidanna La La'uqatti'anna la Ti Ya, tidak ada hamus لأقطعن ya. Selesai Kemudian nah, Yang berikutnya Ada Lima pelajaran Ini semuanya adalah pengulangan ya, Pengulangan dari Apa yang sudah kita pelajari sejak awal ya, Jilid pertama tentang huruf dengan makhraj dan sifatnya dengan apa harokatnya yang tiga kemudian pada juz kedua adalah sukun termasuk pula sukun tasdid nah, nah ini semuanya adalah pengulangan nah, tentunya harus dibaca harus kita baca supaya lebih terampil sebelum kita nanti masuk kepada juz yang ketiga ya juz ketiga pembahasannya lebih rumit lagi ya kalau juz kedua belum kita kuasai dengan dengan apa? Dengan baik ya akan sulit ya untuk kita bisa masuk ke jilid tiga karena di sana ada hal lain. Hal lainnya yang terkait dengan hukum-hukum bacaan. Nah, kalau juz dua belum belum kita e, singgung tentang hukum ikhfa, idgham, Nah, hukum tafkhim secara rinci belum ada. Nah, maka diusahakan sempurna atau dikuasai terlebih dahulu juz kedua ini sebelum nanti masuk ke dalam juz yang ketiga. Nah, coba kita ambil muzakarah nomor dua, muzakarah nomor dua, nah, pelajaran ke 53 Muzakarah yang kedua. Taib. Praktek sama-sama saja ya. Nah. Gimana Bunda Nabila? Sama-sama atau sama-sama aja? <laughs> ya. Mengikuti aja ya. Jadi terapkan teori makhraj. Teori apa lagi? sifat. Teori apa? Itsmamul harokat, ya, penyempurnaan harokat. Ini yang fathah buka, kasrah turun, domah maju. Kemudian juga tentunya sukun, ya sukun. Ya. Yang gunnah ya zamannya diperpanjang dengan ukuran yang benar. Nah, taib. Abasa wa tawalla lam panjangnya berapa harokat? Dua. Abasa wa tawalla. Nah, Usahakan nyambung. Jadi pokoknya berusaha membaca men menyelaraskan antara apa yang dilihat dan apa yang seharusnya dibaca. Abasa satu kata, watawalla juga kata yang berikutnya. Sambung abasa watawalla. ولسوف يرضى غاسق إذا وقب Adakah qalqalah? Wasiqin idza waqaba. Nah, kita belum menerapkan bagaimana mewakafkan ya, masih dibaca sesuai dengan harokat yang ada. Jadi waqaba biarkan kita baca waqobah saja ya, jadi belum ada qalqalah wasiqin idza waqaba ada gunah tidak gunah dengan makna yang luas wasiqin idza waqaba ada gunah tidak ada enggak gunah Hah? Ayo gunah pada tanwin ya Unah naqis wasiqin. Jadi jangan diputus wasiqin ida namun tetap jalan suaranya wasiqin idza qin i qin idza wasiqin idza waqaba. Nah. Baik, berikutnya. Fawasatna bihi jam'an hati-hati huruf sin jangan sampai tebal fawasat ya, bukan fawasa fawasatna bihi jam'an ya hati-hati pula mim jam'an biarkan nempel jam jam'an faja'alahum ka'asfin تتلى عليه آياتنا tutla ada hams setelah syiddah hams ba'da syiddah tutla alaihi ayatuna Nah, hams pada ta ya bukan dengan cara memindahkan makhraj ke makhraj sin tuts tuts lah bukan ya tut melepaskan dari makhrajnya kemudian mengalirkan suara tut ya. sekali lagi bukan memindah makhraj tak ke sin tuts ya. tuts lah bukan tut lepaskan wa wadaw ala hardin ha Ulangi. Roknya tebal ya. Har. Baik. Berikutnya. Inna sa'yakum la shatta ya. Ada satu kesalahan yang juga sering dilakukan yakni kesalahan yang dinamakan dengan isba' apa? Isba'. Isba' yakni e, menambahkan huruf mat ya. Seperti ya ini biasa terjadi pada pada apa? nun yang bertasydid misalkan seperti ini. Inna inna ada nggak huruf yang ditambahkan di situ? Huruf ya. In Seharusnya apa? Langsung ke Inna. Jadi jangan dipanjangkan i-nya. Inna. Toyib. Langsung ke kemudian dipanjangkan gunnahnya, bukan memanjangkan hamzahnya. Ya, hamzah satu harokat. Inna sa'yakum lasyatta. Demikian. Toyib. Ulangi. Inna sa'yakum lasyatta. ورفعنا لك ذكرك Nah, huruf kaf ya. Yang ada hams bukan qalqalah. Dik, dik. Nah. Idhum 'alaiha qu'udun. Ulangi lagi, sempurnakan dal. Idh ya dengan rokhawah. Kemudian ya-nya jangan sampai menjadi e alai alai alai nah. idhum 'alaiha qu'udun فليدع ناديه يؤتي ما له يتزكى فكذبوه فعقروها إذ هم قوم Sekali lagi hati-hati Zalnya jangan sampai terpantul Idh hamma qawmun فجمعناهم جمعا طيب kita sempurnakan insyaallah wa arsala alaihim tayran وما يغني عنه ماله فسنيسره لليسرى يومئذ عليها غبرة يومئذ عليها غبرة فليعبدوا رب هذا فستبصر ويبصرون صد يا صد يا تبال فستبصر ويبصرون Runya yang pertama pendek ya. Langsung pindah ke wawu Fasatubsiru wa فستبصر ويبصرون طيب فما لهم لا يؤمنون hati-hati wawu pada yu'minun ya jangan diberi gunnah bebaskan dari gunnah yu'minuna bukan yu'minu ini ada gunnah yu'minuna seharusnya apa yu'minuna فسنيسره للعسرى يوسوس في صدور su Sodnya bedakan dari sin. Su, suduri. Nah. Wala tuti' wala tuti' kulla halafin. Di, ya. Bedakan tak kalau tak mahmusah ada hamas nafas tu ada ta tidak tu bi bukan tuti ya tudhi ولا تطع كل حلاف كلا سوف تعلمون سوف سوف أو يا بكان أو سو سو كلا سوف تعلمون لو تدهن فيدهنون Yang panjang mana? Nun yang terakhir. Nah, nuna yang lainnya pendek. Lau tudhinu fayudhinuna. Nah, kalau terlambat berpindah dari kalimat tudhinu ke fayudhinun jadinya panjang la wujudhinu fayudhinuna ya, jangan terlambat langsung disambungkan Taib wallahu alam bishawab ini ya contoh latihan mudzakarah ya di sini ada mudzakarah yang lainnya mudzakarah yang akhir juga ini lebih panjang lagi insyaallah antum baca-baca ya diulang-ulang insyaallah pada pertemuan yang akan datang mungkin kita ambil satu lagi mudzakarah baru nanti kita masuk kepada juz yang berikutnya insyaallah taala juz yang ketiga Taib ilahuna naktafi نكتفي qadar القدر وصلى الله وسلم ala نبينا Muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك ajma'in وبحمدك wa واشهد wa taba wa الا انت استغفرك واتوب illa anta wa